Kita sekarang masuk ke dalam hadis 266 dari awal kitab. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Syarru taami ta'amul walimah." يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda seburuk-buruk makanan adalah makanan walimahan di mana orang-orang yang membutuhkan justru tidak diundang. Sedangkan orang-orang yang tidak membutuhkan justru diundang. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, berarti dia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Dan pada sebuah riwayat di dalam kitab As-Sahihain disebutkan dari Abu Hurairah dari ucapannya seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang kepadanya diundang orang-orang yang kaya sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Hadis ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan tentang perihal undangan terhadap walimah. Walimah adalah acara yang dibuat dalam rangka pernikahan seseorang. Walimah dalam rangka pernikahan seorang. Di dalam Islam acara-acara makan, acara-acara undangan, itu ada yang dibolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Dan kebanyakan acara-acara yang dibuat yang biasanya mengundang kaum muslimin, banyaknya menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Dan kebanyakannya jatuh kepada bid'ah. Di antara acara-acara undangan makan tersebut adalah undangan makan di dalam hari takziah dalam rangka kematian seseorang. Dan acara ini bid'ah, tidak ada anjurannya dari Rasulullah SAW, bahkan dia haram karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Seorang Muslim hendaknya di dalam masalah acara-acara makan dan minum ini harus mencari mana yang dibenarkan oleh syariat dan mana yang tidak dibenarkan. Di antara acara makan yang sangat dianjurkan adalah acara makan di dalam resepsi pernikahan, resepsi pernikahan. Itu yang disebut walimah. Di antara juga acara makan yang dianjurkan adalah akikah. Ketika seorang mendapatkan kebahagiaan dengan diberi rizki seorang anak. Keka. Di antara juga cara yang juga dianjurkan di dalam Islam adalah memberi buka orang-orang yang berpuasa, fitharus saimin. Memberi buka orang-orang yang berpuasa. Di antara juga undangan makan yang diperlukan adalah mengundang tamu untuk datang ke rumahnya untuk makan secara umum. Tidak terikat dengan waktu dan ketentuan dan semacamnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Yang sifatnya melarang yang dia tidak suka dan mengundang orang yang dia suka adalah acara pernikahan yang seburuk-buruknya. Dengan yaitu hanya mengkhususkan orang-orang kaya agar datang. Agar bisa menghisap uangnya lebih banyak dan biar pulang pokok dari biaya pernikahan tersebut biar banyak pemberian orang kepadanya. Kan tapi jika seandainya diundang si fakir yang miskin, nanti dia hanya memberi seribu atau dua ribu bahkan tidak memberi sama sekali. Makanya dikhususkan orang kaya dan tidak diundang orang-orang miskin adalah tabiat yang diharamkan oleh syariat. Bahkan acara yang dibangun, walimahan yang dibangun di atas pedoman seperti itu yang dia dapatkan bukan keberkahan. Akan tetapi di awal kali dia membangun rumah tangganya dia sudah mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mendapatkan kerugian dan acara yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah seburuk-buruk acara, syarrul walima. Di dalam Islam masalah walimah ini mendapat perhatian khusus sehingga manusia atau anak Adam atau seorang muslim yang memulai rumah tangganya seharusnya memulainya dengan redha Allah Subhanahu wa taala tidak dengan murkanya dan banyak hal-hal yang mana kaum muslimin memulai dia membangun rumah tangganya dengan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal kali dia ingin membangun rumah tangganya, dia perbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan mendapatkan berkah? Bagaimana dia akan mendapatkan anak yang saleh? Bagaimana dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia? Bagaimana dia bisa menciptakan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW atau apa yang digambarkan oleh Rasulullah baiti jannati rumahku adalah surga kenapa karena dia membangun rumah tangganya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara walimahan yang di dalamnya maksiat adalah mengadakan musik dan nyanyian menyewa organ tunggal dan semisalnya di dalam acara walimahan yang seharusnya ditegakkan di sana nama Allah Subhanahu wa taala. Maksiat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sang suami bertanggung jawab penuh terhadap acara yang seperti ini. Rasulullah SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian penanggung jawab Dan setiap penanggung jawab akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang dia bertanggung jawabkan? Engkau wahai seorang anak muda yang akan menjadikan seorang gadis menjadi istri engkau yang Allah halalkan dengan ucapan, dengan ijab kabul dan semacamnya, engkau harus bertanggung jawab. Pernikahan yang kau menikah dengan seorang wanita yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tuamu. Kau bertanggung jawab penuh dengan acara seperti itu. Maka berhati-hatilah jika seandainya engkau dan istri engkau dan anak-anak dan keturunan tidak mau terlaknat, maka berhati-hatilah di dalam masalah seperti ini. Jangan memulai rumah tangga dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dengan sesuatu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah SAW mengatakan masalah makanan yang tidak ada pengharaman. Rasulullah mengibaratkan apa? Syarrul ta'am, seburuk-buruk makanan. Permasalahan yang tidak perlu sebenarnya bagi kebanyakan orang ini permasalahkan. Kan tapi Islam mempermasalahkannya. Bagaimanakah pula jika seandainya hal itu benar-benar 100% adalah haram? Engkau wahai suami yang memulai acara walimahan dengan ikhtilat dengan bercampur baurnya laki-laki dan perempuan menghalalkan dan memperbolehkan duduk bersanding dilihat oleh semua laki-laki dan semua perempuan melihat cantikan istrimu, Allah akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tuntut di mana qiwamah dan kepemimpinan engkau atas istri engkau yang Allah telah Allah tentukan. Engkau wahai seorang suami yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan seorang wanita kepada engkau, engkau harus bertanggung jawab atas walimahan yang di dalamnya bercampur adat yang di dalamnya ada syirik dan bid'ah. Di dalamnya ada acara syirik dan bid'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan engkau tentang hal itu. Maka sebelum seorang laki-laki menginjak pernikahan dia harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan tentang walimah. Tentang walimah dia harus mengetahui. Di antara adab walimahan hal yang seperti ini adalah bagi orang laki-laki diwajibkan mengadakan walimah. Walimah hukumnya wajib bagi laki-laki. Rasulullah SAW mengatakan aulim walau bisa dirikanlah walimah sekalipun hanya menyembelih seekor kambing. Bahkan Rasulullah SAW membenarkan seseorang walimah tanpa ada daging. Antum sudah dengar seseorang walimah dengan lontong? Kita pernah dengar. Diperbolehkan. Dan juga dianjurkan bagi orang-orang yang mempunyai kelapangan dalam rizki untuk membantu orang-orang yang berwalimaan seperti ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW ketika beliau hendak menikah dengan Sofia. Di dalam walimahan, hendaklah disunnahkan, disunnahkan bahwa walimah setelah tiga hari akad. Jadi akad dahulu, tiga hari setelah itu walimah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi menikahi Sofiyah, kemudian beliau menjadikan maharnya dengan memerdekakan Sofiyah. Sofiyah binti Huyai al-Huwaitib seorang Yahudiyah Madinah dinikahi oleh Rasulullah SAW maharnya adalah kemerdekaan Sufiyah itu sendiri maka Rasulullah SAW menjadikan walimahan dengan Sufiyah tiga hari setelah beliau menikah dianjurkan di sana dianjurkan bagi walimahan untuk bahkan dia menjadi rukun adanya mahar adanya mahar adanya mahar. Sudah itu bagi yang diundang walimahan bahwa memenuhi panggilan walimah hukumnya wajib. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis Muslim ini, man lam yujib ad-da'wah faqad asallaha rasulah." Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Undangan makannya ikhwan, jika seandainya anda diundang oleh seseorang, maka wajib menghadirinya. Baik itu walimahan maupun di luar walimah. Undangan makan, hukumnya wajib dihadiri. Karena Rasulullah SAW mengatakan, وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةِ Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan dan ini secara umum, baik panggilan untuk makan pada walimah maupun di luar walimah, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidaklah mungkin berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya dalam masalah hal-hal yang sunnah, hal-hal yang mustahab. Menunjukkan bahwa memenuhi panggilan undangan seseorang maka hukumnya wajib. Kecuali uzur. Dan kecuali di dalamnya ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya maksiat pada acara waliman atau acara makan tersebut, maka hukum wajib tersebut langsung jatuh dan tidak ada kewajiban baginya untuk menghadirinya. Walimahan yang termegah di dunia adalah walimahan ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala Khalifah Ar-Rashid menikah dengan Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik. Pernikahan yang berkah. Pernikahan yang belum ada contohnya di zaman tersebut. Fatimah binti Abdul Malik ayahnya khalifah. Empat saudaranya khalifah. Empat saudaranya khalifah. Sulaiman bin Abdul Malik, Walid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Yazid bin Abdul Malik. Ayahnya Abdul Malik bin Warwan, khalifah. Suaminya Umar bin Abdul Aziz khalifah. Enam khalifah orang-orang seputarnya. Ketika dia menikah dibawa permata-permata yang tidak ada tandingannya ke rumah suaminya Umar bin Abdul Aziz tatkala itu beliau gubernur di Madinah dan dibawa juga Kurtai Maria. Kurtai Maria, Subang. Yang dikenal dengan Subang Maria. Yang didengung-dengungkan oleh para suara. Ahli syair jahiliyah. Yang didengung-dengungkan oleh sastrawan-sastrawan jahiliyah. Tentang luar biasanya mahalnya harga kurtai Maria tersebut. Kurtai Maria maksudnya adalah subang Maria. Dan dibawa mahar bagi Fatimah binti Abdul Malik. Kemudian jadilah beliau istri khalifah yang rela hidup dengan berapa dirham saja dalam satu bulan. Rela hidup pernikahan yang berkah, pernikahan yang tidak mengharapkan dunia, jika seandainya dia mengharapkan dunia, niscaya rumah ayahnya lebih mentereng, lebih megah, bahkan ayahnya dan saudara-saudaranya adalah khalifah besar yang tidak ada tandingan pada zaman tersebut. Kan tapi dia memilih Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah zahid yang zuhud. Yang dia tinggalkan hartanya. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, ditawarkan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, sungguhnya saya menjabat khalifah." Dan kau akan tahu bahwasanya ketika saya akan menjabat khalifah, engkau akan tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti itu. Sekarang pilih oleh engkau, cerai denganku atau bersamaku dengan hidup seadanya. Maka Fatimah mengatakan tidak. Saya tetap hidup bersama. Bahkan ya Amirul Mukminin, saya sedekahkan, saya infakkan semua barang-barang yang saya bawa dari rumah ayah saya. Semua barang-barang yang dibawa oleh Fatimah binti Abdul Malik dari rumah ayahnya, dari istana ayahnya. Dia impakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah meninggal Umar bin Abdul Aziz, meninggal Umar bin Abdul Aziz, datang bendahara Baitul Mal kepada istri Umar bin Abdul Aziz. Katanya, wahai ibu amirul mukminin. Sungguhnya, harta yang kau titipkan di Baitul Mal tidak saya kurangi sedikit pun. Dan izinkan saya mengembalikannya kepada engkau kembali. Izinkan. Apa kata Fatimah binti Abdul Malik? Demi Allah, sungguhnya saya tidak akan mencuranginya ketika dia meninggal. Apakah saya mentaatinya ketika dia hidup dan saya akan mencuranginya ketika meninggal? sungguhnya saya telah infakkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengajarkannya? Umar bin Abdul Aziz. Dan ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa hendaknya antara suami dan istri harus hidup yang seperti ini. Tidak takalluf, tidak membebani suami atau tidak membebani istri sesuatu yang kita tidak mampu. Wallahu taala Rasulullah SAW mengatakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza du'iya ahadukum ila al-walimah falyatiha arsan kana aw nahwa. Wa man lam yujib ad-da'wah faqad asallahu rasulah. Jika seandainya salah seorang kalian diundang untuk walimah, baik itu acara pernikahan atau yang lainnya, menunjukkan yang lainnya, undangan apa saja dan dia tidak memenuhi undangan tersebut, maka dia telah berlaku maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Berhati-hatilah para ikhwan yang saudaranya mengundang kemudian dia tidak datang kecuali dengan uzur. Kalau tidak, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Hadis dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dia diundang cara makan dan minum hendaklah dia datang baik acara tersebut pernikahan maupun lainnya. Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan tersebut maka fakat asallahu rasulullah Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Terus ada ada tentang masalah undangan bahwa barang siapa yang berpuasa maka dia diperbolehkan untuk berbuka diperbolehkan untuk berbuka karena undangan tersebut. Rasulullah SAW bersabda diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib." Jika seandainya salah seorang kalian diundang untuk undangan makan, maka hendaklah dia penuhi. Fa insya ta'im wa insya tarak. Kalau seandainya dia mau, maka hendaklah dia makan. Kalau dia seandainya dia tidak mau, maka hendaklah dia tinggalkan menunjukkan bahwa orang yang berpuasa berhak untuk memilihnya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Hakim dan Baihaqi dengan sanad sahih. Disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, as shaimul mutatawwi' amiru nafsih." Orang yang berpuasa sunnah, dia yang memutuskan apakah dia melanjutkan puasanya atau tidak di dalam undangan tersebut. Baik. Masuk kita hadis berikutnya. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yawm al-qiyamah ana wa huwa kahatain wa dhamma asabi'ah rawahu muslim وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياه فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن لهن سترا من النار متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها biha minan nar. Arawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Barang siapa mengasuh dua orang anak perempuan sampai dewasa, maka kelak pada hari kiamat, aku dan dia adalah seperti dua jari ini. Beliau mendepetkan jari jemarinya. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, ada seorang wanita yang datang menemuiku dengan membawa dua orang anak perempuan untuk meminta-minta. Tetapi aku tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya satu butir kurma. Lalu kuberikan kurma itu kepadanya. Selanjutnya, wanita itu membagi satu butir kurma itu untuk kedua anak perempuannya, sedang dia sendiri tidak ikut memakannya. Lantas wanita itu bangkit dan keluar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kami. Maka aku ceritakan peristiwa itu kepada beliau. Maka beliau pun bersabda, Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, lalu dia mengasuhnya dengan baik, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi tirai pemisah baginya dari api neraka. Mutafakun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Aku pernah didatangi oleh seorang perempuan miskin yang membawa dua orang anak perempuannya. Kemudian aku berikan makanan kepadanya dengan tiga buah kurma. Maka perempuan itu memberikan satu butir kurma itu kepada masing-masing anaknya. Dan yang sebutir lagi dia angkat ke mulutnya untuk dimakan. Tetapi tiba-tiba dia diminta oleh kedua anaknya. Kemudian dia membelah biji kurma yang akan dimakannya itu dan dibagikannya kepada kedua anaknya itu. Keadaan perempuan itu sungguh membuatku kagum. Kemudian, apa yang telah dilakukan oleh wanita itu, aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan baginya surga atau dia dibebaskan dari api neraka lantaran perbuatan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Hadis Anas dan hadis Aisyah menerangkan keutamaan mendidik dan membesarkan anak perempuan. Anak perempuan. Rasulullah SAW mengatakan man ala. Hadis Anas mengatakan man ala. Ala maksudnya barang siapa yang membesarkan dan mendidik. Membesarkan dan mendidik jariyataini, dua anak perempuannya sampai dia balik hatta tablugha maka dia pada hari kiamat ana wa huwa saya dengan dia bagikan hal ini ini keutamaan mendidik dan membesarkan anak perempuan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW mengatakan menubtuliyah min hadha, hadhil barang siapa yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan anak-anak perempuan fa ahsana ilaihin kemudian dia berbuat baik kepada mereka maka mereka-mereka ini akan menjadi sitar hijab pembatas antaranya dengan nabi neraka di dalam hadis yang ketiga Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang mendidiknya dan membesarkannya, maka telah wajib baginya surga. Atau dia terjauh dari neraka. Ketiga-tiga hadis ini menerangkan keutamaan menjaga, membesarkan anak perempuan. Dan di sini juga kita mendapatkan fadilah bersabar terhadap anak perempuan. Bahkan tidak hanya dua orang perempuan lebih. Hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga, bahwa lafaznya dua orang perempuan. Bahkan satu perempuan pun jika seandainya seorang ayah dan seorang ibu membesarkannya dan mendidiknya, maka dia mendapat keutamaan tersebut. Direwayatkan oleh Al-Kharaiti di dalam kitab Makarimul Akhlaq dan Tabrani di dalam kitab Al-Kabir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda mengkanat lahu bintun barang siapa yang mempunyai seorang anak perempuan fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha kemudian dia didik dan dia perbagus dalam pendidikannya wa'allamaha wa'ahsana ta'limaha kemudian dia ajarkan dan dia bagus dalam mengajarkannya wa 'alaiha min ni'amih Kemudian dia limpahkan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kanat lahu sitran au hijaban minan nar. Berarti anaknya tersebut menjadi pembatas antaranya dengan api neraka. Di sini faedah yang pertama bahwa Rasulullah alaihi wasallam mengatakan mendapatkan anak wanita adalah musibah. Rasulullah SAW mengatakan "Mani manibtulia barang siapa yang diberi bala diberi musibah berkata Al-Qurtubi rahimahullah taala hadis ini menunjukkan bahwa anak perempuan adalah bala adalah musibah para ulama berselisih tentang masalah bala dan musibah apa maksud membalas? Sebagian ulama mengatakan bahwa dia adalah bala. Musibah. Karena beratnya mendidik anak perempuan daripada anak laki-laki. Dan yang kedua, sebagian ulama mengatakan balanya dan musibahnya jika seandainya mereka sangat membutuhkan orang tua tersebut dengan susahnya orang tua menjaganya. Seorang ibu tadi yang ditinggalkan oleh suaminya menjadi seorang janda, dia meninggalkan dua orang anak perempuan. Apa begitu susah, Sehingga menjadi cobaan dan musibah baginya. Dan yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa bala di sini adalah umum. Sifatnya. Semuanya. Akan tapi bagaimanapun persisian para ulama bahwa Ibnu Battal dan Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan bahwa pada dasarnya orang-orang Arab menilai bahwa anak laki-laki adalah keutamaan dan anak-anak perempuan adalah hina. Makanya mereka mempunyai kebiasaan yaitu menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Tahukah antum kenapa mereka menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup? Karena mereka takutnya mereka menjaga anak ketika sudah besar. Bukan tidak takut, bukan takut karena tidak makan kebanyakan orang Quraisy mengubur anak-anaknya karena takut ar, celaan. Anaknya berzina atau dizini atau diperkosa dan semacamnya. Maka daripada diperkosa, daripada berzina, maka dia bunuh. Karena dia tidak mau mencoreng aib keluarga. Dan hal itu paling sulit pada zaman sekarang tidak dipilah-pilah. Anak buya, anak kiai, anak orang awam, semacam semuanya mendidik anak perempuan sangat sulit. Sangat sulit. Menjaga kehormatan anak bagi seorang ayah sampai menyerahkannya kepada suaminya tanpa disentuh oleh laki-laki lain bukan hal yang mudah. Dan itu adalah bentuk pengajaran seorang tua kepada anaknya. Ta'dib, ta'lim, ajarkan. Karena membesarkan anak dua syarat. Rasulullah SAW, kita mendapatkan mendapatkan keutamaan surga bersama Rasulullah. Rasulullah mengatakan barang siapa yang menjaga anaknya, dua orang anaknya, dia bagaikan dengan saya seperti ini, tiga syaratnya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang menjaga anaknya mendapatkan surga, telah wajib baginya surga, syaratnya tiga. Yang pertama, dia besarkan dia dengan rezeki yang Allah telah berikan kepada, Makanya Rasulullah SAW mengatakan faahsana ilaihinna. Dia berbuat baik kepada anak tersebut. Di dalam lafaz lain disebutkan wa asbagha alaihi ni'mah. Dia limpahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada padanya. Para ulama berselisih apakah berbuat baik seorang ayah kepada anaknya tersebut adalah hanya sebatas yang wajib atau yang yang sunnah. Maksudnya Kewajiban seorang ayah adalah memberi makan, memberi tempat tinggal, dan memberi pakaian. Apakah seorang ayah, jika seandainya hanya memberikan yang wajib ini, dia telah berbuat baik, yang zahir tidak. Dia harus berikan lebih kepada anak perempuan. Maksudnya, yaitu tidak menyelisih syariat. Tidak menyelisih syariat. Memberikan lebih, yaitu dengan tidak menyelisih syariat sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah atau di dalam kitab Syekh Mubarak di dalam Tuhfatul Ahwadhi. Dan yang kedua, syarat yang kedua, berbuat baik untuk mendapatkan keutamaan mendidik anak perempuan yaitu mendidiknya dengan pendidikan agama. Dan ini yang sulit. Seorang ayah secara fitrah membesarkan anaknya dengan gizi, dengan makanan yang baik. Akan tetapi dalam pendidikan agamanya, tidak semua orang yang bisa. Pendidikan agamanya tidak semua orang bisa. Dan berapa banyak pula orang-orang yang orang tuanya semangat mendidikkan anaknya ke sekolah agama, anaknya sendiri tidak mau. Kan tapi jika seandainya hal itu dia telah lakukan, berarti telah lepas kewajibannya. Akan tetapi dia mungkin gagal untuk mendapatkan keutamaan ini. Karena syarat ketiga adalah sampai dia balik. Sampai dia menikah. Sampai dia balik. Harus besar. Harus terus-menerus. Maka wahai para ayah yang mempunyai anak perempuan, perhatikan dua hal. Pertama, jangan bakhil. Dan dia sebenarnya tidak bakhil, tidak ada seorang ayah bakhil kepada anaknya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Innal aulada mabkhala. Sungguhnya anak itu penyebab bakhil. Seseorang menyimpan hartanya, takut kehabisan bukan karena dirinya, kebanyakannya menyimpan harta tersebut karena takut akan anaknya fakir. Secara fitrah, seseorang menyimpan hartanya untuk anaknya. Akan tapi yang jelas, Rasulullah SAW mengatakan terkhusus kepada anak perempuan adalah apa? Berikan kepada mereka kelimpahan harta. Kalau seandainya memang kita dalam kelapangan. Asbaga alainya. Berikannya pada Yang berikutnya didik. Pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang dibuat oleh Sa'id bin Musayyib bin Mas terhadap anak. Adalah Sa'id bin Musayyib mempunyai seorang anak gadis. Cantik jelita. Begitu cantiknya Abdul Malik bin Marwan hendak melamar anaknya tersebut untuk anaknya. Khalifah datang ke Sa'id bin Musayyab agar dia memberikan anaknya untuk dinikahkan oleh anak Abdul Malik bin Marwan. Ini, Said bin saya tidak mau nikah. Tidak mau nikah. Tidak. Akhirnya dia disiksa karena itu. Dan beliau dipenjara. Apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh Said bin Musayyab setelah lepas dari fitnah tersebut? Di majelisnya yang hadir di majelis Said bin Musayyab imam imam besar di Basra. Zaid bin Musayyib imam besar di Basra. Ribuan orang banyak, ribuan. Dari orang-orang yang berpeci panjang, tailasan. Biasanya yang berpeci panjang, kedalaman ilmu seseorang duduk di majelis itu diketahui dari kopiahnya. Kalau seandainya pikiran panjang berarti dia sudah syekh besar. Kan tapi duduk. Karena dia imam besar. Sayyidut Tabi'in. Nah, Tiba-tiba Sa'id bin Musayyab bertanya kepada salah seorang muridnya yang tidak dikenal. Tidak dikenal, banyak nggak kenal. Katanya, wahai fulan, kemana engkau selama ini? Seminggu, saya, saya tunggu-tunggu kehadiranmu tidak pernah hadir. Maka muridnya tersebut mengatakan, wahai guru, sungguhnya seminggu yang lalu saya ditinggalkan oleh istri saya yang meninggal. Istri saya meninggal. Kemudian saya sibuk dengan apa kata Sa'id bin Musayyab, maukah engkau menikah dengan anakku? Anak yang rencananya dilamar oleh anak khalifah diberikan kepada duda. Tidak jelas apakah laki-laki tersebut berbinar-binar wajahnya atau memerah wajahnya karena malu atau karena senang wallah taala tidak ada riwayat yang menyebutkannya kan tapi dia mengatakan wahai guru apakah tidak salah ucap sebenarnya saya laki-laki yang tidak memiliki apa-apa apa kata Sa'id benar maka lihatlah semua murid-muridku bahwasanya dia telah saya nikahkan langsung terjadi pernikahan maka pulanglah muridnya tadi kemudian diambilnya rotinya yang kering karena di sana roti kering diambilnya minyak samin kemudian dia makan malam tiba-tiba datang terdengar suara di luar Assalamualaikum kemudian dijawab Waalaikumsalam siapa maka yang di luar berkata Said maka dia mengatakan Said saya tidak mengenal Said kecuali guru saya karena memang Said bin Musayyab selama 40 tahun tidak pernah kecuali hanya rumah dan masjidnya 40 tahun Saya dulu saya 40 tahun hanya berputar-putar antara rumah dengan masjid dan dia yang mengatakan 40 tahun dia tidak pernah melihat tengkuk-tengkuk makmum kenapa? di sub pertama dia bukan imam dia di sub pertama 40 tahun langkah sebabnya Hari itu adalah hari yang pertama kali dia keluar dari rumahnya di luar menuju masjid. Ketika dibukanya, ketika dibukanya oleh muridnya tadi, saya lihat di hadapan saya seorang gadis yang wajahnya bagikan kepingan bulan purnama. Allah Kepingan bulan purnama. Maka didorongnya oleh Said gadis tersebut dia mengatakan ambillah istri. Sesungguhnya saya tidak menyukai seorang laki-laki pada malam hari ini tidak beristri. Bayangkan, yang bujangan. Saya tidak menyukai laki-laki malam hari tidak punya istri. Ambillah istri. Dia langsung menepi kemejanya, kemejanya, kemudian dia tutup rotinya. Fakir, roti kering yang dia punya. Kemudian Sa'id pun Sa'id pun pulang. Subuhnya, subuhnya di malam pengantin tersebut subuhnya seorang murid pun siap-siap untuk pergi ke masjid belajar dengan Imam Sa'id bin Musayyab, imam besar. Apa kata istrinya yang tadi malam diantarkan kepadanya, kemana engkau pergi? Wahai Aba Fulan, kemana engkau berangkat? Apa katanya, saya berangkat ke majlis Sa'id. Saya berangkat ke majelis saya Apa kata istrinya sambil memegang tangannya, duduklah, saya ajarkan engkau ilmu sa'id. Duduklah, engkau saya ajarkan ilmu sa'id. Jadi dia bukan hanya cantik jelita saja, tetapi kan, dia alimah. Berilmu. Jangan jauh-jauh engkau wahai suami, duduk majelis sini. Saya ajarkan ilmu sa'id engkau. Allah Akbar. Alangkah nikmatnya murid Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Begitu namanya takdib, mengajarkan anak. Bahwa mengajarkan bukan menyekolahkannya ke sekolah yang tinggi-tinggi. Sehingga dia bergelar dokter, profesor, atau semacamnya. Kan tapi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang menyelamatkan di dunia dan di akhir Dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya di setiap kita. Allah akan memintakan pertanggungjawabannya di setiap kita nantinya. Anak Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa anak adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam ayat lain dikatakan innama auladukum wa amwalukum fitnah. Harta dan anak kalian adalah fitnah. Coba